Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kasiran taiban mubarakan fik. Kama yuhibbullah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله الحمد لله رب العالمين Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib di rumah kita, baik secara berjamaah bersama keluarga, dan itu lebih utama, maupun yang melaksanakan secara sendiri, sendiri. Walhamdulillah, lebih-lebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk senantiasa mengkaji dan membaca kitab-kitab para ulama yang penuh dengan adillah dan ucapan para salaf saleh yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini. Walaupun dengan wasilah melalui media, radio online, kita masih bisa mendengarkan, membacakan, dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kaum muslimin terkhusus kepada Allah Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah sebelum kita membaca kitab ini Kitabullah wa makanatul adimah maka di tengah-tengah pandemik COVID-19 atau dikenal dengan virus corona yang menyebar di seluruh dunia dan termasuk di negara kita Indonesia. Terbe terbe terlebih lagi di provinsi kita Sulawesi Selatan ya sudah menjadi zona merah. Sehingga wajib bagi kaum muslimin untuk mereka mentaati dan mendengarkan imbauan-imbauan pemerintah dan Menteri Kesehatan dan masing-masing pem, apa uh, pemerintah dari setiap wilayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. nya dan ulil amri minkum. Ulil amri minkum ditafsirkan oleh para ulama termasuk para salafus saleh. Ya, dan yang di rojikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsirnya ya doir daripada ayat ini dari ucapan para ulama adalah al-umara wal ulama. Yang wajib ditaati adalah pemerintah dan para ulama. Dan pemerintah kita dan para ulama kita telah menghimbau untuk kita tetap di rumah. Ya, kecuali dalam keadaan darurat kita keluar ya barulah kita keluar dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah ya atau menteri kesehatan dengan memakai masker jaga jarak ya jangan dekati perkumpulan cuci tangan ya dan yang semisalnya sehingga barakallahu fikum ini semua berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para ahlinya di zamannya, di zaman ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La talqu bi'adiyakum ila tahluka." Ya. "Wala talqu bi'aidikum ila tahluka." Janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Dengan sengaja mendatangi tempat-tempat berkumpul, ya, keluar rumah, tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bermudah-mudahan ini semua akan menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Terkena dengan virus tersebut. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyebabkan banyak jiwa yang melayang. Ya, disebabkan dia tidak memperhatikan dan menjerumuskan diri mereka dalam kebinasaan. Dan juga Nabi SAW mengatakan La dororo wala Jangan kalian membinasakan, mendolimi diri-diri kalian dan membinasakan atau mendolimi diri-diri orang lain. Nabi SAW melarang. Ya. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh manusia agar mereka ya tidak terkena atau terpapar virus corona dengan cara mencegahnya ya dengan mengikuti aturan-aturan dan himbauan pemerintah. Demikian juga salat Jumat dan salat jamaah. Ini semua ya udur bagi kaum muslimin untuk tidak menghadiri ya salat berjamaah dan salat Jumat di masjid. Cukup mereka salat di rumahnya masing-masing berjamaah ya. Karena Nabi SAW mengatakan Ida samitum lida ya fajibuhu fa tajibu fala salata illa bil udur. Jika kalian mendengarkan adan maka penuhilah panggilan adan tersebut. Jika kalian tidak memenuhi panggilan adan tersebut, maka tidak ada salat bagimu kecuali udur. Kila ya wa udur Maka perawi hadis sahabat Abdullah bin Abbas pada itu hari Jumat. Ya, Abdullah bin Abbas melarang ya kaum muslim untuk menghadiri sholat Jumat karena udur. Maka ditanya Abdullah bin Abbas, apa itu udur? Udur adalah ya sakit dan khauf. Ya. Sakit dan takut. Dan sepakat para ulama dan ahli medis dan pemerintah bahwasanya ya pandemi ya virus corona atau COVID-19 ini udur untuk mencegah tersebarnya dan mencegah banyaknya jiwa yang melayang. Sehingga barakallahu fikum ini sebagai pengingat kepada kaum muslimin ya agar mereka benar-benar mentaati pemerintah karena pentingnya perkara ini untuk menjaga jiwa manusia dan nyawa manusia agar mereka tidak terpapar virus corona sehingga menyebabkan banyak jiwa yang melayang. Ya. Sehingga mari kita mentaati imbauan pemerintah untuk mencegah dan tersebarnya virus tersebut dan semua Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya virus itu dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintah kita dan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita membacakan kitab ini كتاب الله عز وجل ومكانته العظيمة kitab Allah Azza wa Jalla yaitu Al-Qur'an dan kedudukannya yang sangat agung ya yang ditulis oleh Sama'ati Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ya beliau mufti umum Mamlakah Arabia Saudiyah dan pemimpin anggota kibar ulama dan uh, eh, lajana daimah Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah dari Al-Quran yang semua dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Dan juga Nabi SAW ketika menulis surat selalu dengan memulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga para salafus saleh dan ulama yang kita mereka sampai hari kiamat. Ya, ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika memulai menulis, muadara, berbicara, ya, atau yang semisalnya, ya, maka kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalamnya ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga apa yang kita sampaikan ini berikan berkah, berikan manfaat, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam menjelaskan perkara ini, dalam mengkaji kitab ini. Sehingga barakallahu fikum ini sunnah ya dari syariat Islam yang uh, dihidupkan oleh para ulama kita. Kemudian beliau menyebutkan mukaddimah setelah bismillahirrahmanirrahim beliau Syekh Mufti Abdul Aziz Al mengatakan Allah taala alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab ya walam yajahallahu lahu iwajan Allah Subhanahu wa taala atau beliau ya menyebutkan ini dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi. Kita bacakan ya. Alhamdulillahilladzi anzal ala abdil kitab walam lam yaj'al lahu iwajan qa'iman liyundira basan syadidan min laduhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا sampai di sini beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat pertama sampai ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada ambanya Alkitab. Al-Quran. Ya, Alkitab nama lain daripada Al-Quran. Dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Ya, Al-Quran ini lurus, petunjuk, penerang bagi seluruh manusia. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ya, sehingga kita harus meyakini sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim. Dalikal kitabu ya, dalikal kitab la raiba fi. Dalikal kitab udan lil muttaqin, la raiba Ya. Dalikal kitab la raiba fi udan lil muttaqin. Alif Lam Ya, dalikal kitab La raiba fi udalil muttaqi. Itu adalah Alkitab, itu Al-Quran. Ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, barakallahu fikum. Sehingga nama daripada Al-Quran adalah Alkitab. Yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada ambanya Ya, Siapa ambanya ini maksudkan dalam ayat ini? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dia adalah seorang hamba. Abduhu wa rasuluh. Dia seorang rasul dan hamba. Sehingga ayat ini dan syahadat kita membantah orang-orang yang menyembah atau bertabarruk kepada Nabi SAW untuk mencari berkah di kuburannya atau di, melalui ya tempatnya dijadikan sebagai perantara dan yang semisalnya atau yang menyembahnya sampai ada dari kalangan orang begitu semangatnya dia ya memberi provokasi kepada kaum muslimin supaya keluar menuju masjid salat ya menentang pemerintah menentang imbauan pemerintah dan fatwa para ulama untuk kaum muslimin keluar mengerjakan salat jamaah dan salat Jumat Ya, apa yang mereka katakan? Ya. Apakah boleh kita mentaati makhluk, mentaati pemerintah? Ya. Untuk kita ke masjid, beribadah kepada Rasulullah. Lihat, ini disampaikan di depan umum, ceramah dia. Ya. Dia menyuruh manusia itu ke masjid beribadah kepada siapa? Kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah SAW seorang amba. Ya, amba yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mempersembahkan dirinya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengadakan di dalam Al-Qur'an ini ada kebengkokan sedikit pun yang wajib kita imani. Tidak ada keraguan di dalamnya. Semua kebenaran sebagai bimbingan yang lurus. Ya, bimbingan untuk kaum muslimin, untuk seluruh manusia. Bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Ya. Sebagai peringatan kepada manusia akan azab Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka baik di dunia ya yang ditimpakan kepada mereka ya seperti yang kita hadapi sekarang ini berupa pandemik COVID-19 atau tersebarnya virus corona ya ini semua akibat ulah-ulah manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat ya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang beriman ya dan memperingatkan kepada orang kafir akan azab Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, Al-Qur'an ini peringatan bagi orang-orang kafir dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan soleh bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Ya, orang yang mendapatkan gembira ada dua yang dipersyaratkan. Pertama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia mengerjakan amalan soleh dan dikatakan amalan soleh adalah amalan yang terpenuhi dua syarat padanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencocoki sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya ya amalan saleh. Dan mereka yang mendapatkan kabar gembira itu bagi mereka ya bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Pembalasan yang baik berupa pahala. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Apa itu? mereka akan mendapatkan balasan surga. Mereka kekal di dalam surga ketika mereka beriman dan beramal soleh. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Ya, kepada orang-orang kafir, peringatan. Dan adanya Al-Quran ini peringatan kepada mereka. Agar mereka ya beriman kepada Allah. Dan tidak mencela Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan mengambil seorang anak naudzubillah terhadap apa yang mereka sifatkan apa yang mereka ucapkan kemudian beliau melanjutkan ya walhamdulillahillazi anzalal al-furqan ala abdi liyakuna lil alamin nadiran dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan nama lain lagi dari Al-Qur'an, yaitu Al-Furqan. Ya, sudah dua tadi. Alkitab, Al-Furqan. Ala abdihi. Ya, sebagai Al-Furqan artinya pembeda. Kepada ambanya liyakuna lil alamina nadiran. Agar menjadi peringatan bagi seluruh manusia di alam ini. Ya, wassalatu wassalam ala nabina Muhammad mab'usu bil huda wa rahmah basiran wa nadiran wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan mudiran dan salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad ya yang diutus dengan membawa uda rahmat bagi seluruh manusia dan memberi peringatan kepada seluruh manusia dan dai yang mengajak kepada Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang cahaya yang menerangi cahaya terang menderang. Menerangi bumi ini dengan dakwanya Nabi SAW menjadi jelas dan cahaya yang menerangi sangat jelas ya menerangi kita ketika kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Ketika diutusnya Nabi SAW, jadi jelas jalan ini, jadi terang bumi ini, ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa kafa asarahu ila yaumiddin amma ba'd. Dan salawat Allah atasnya, atas Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya, ya dan sahabatnya. Dan juga salawat Allah kepada orang-orang yang mengikuti ya metode dan atau ya mengikuti praktek sahabat Nabi SAW dan mengikuti jejaknya yaitu jejak sahabat Nabi SAW sampai hari kiamat amma ba'd dan setelah itu ya ini adalah mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Afirullah Ta'ala dalam kitab ini. Dalam mukaddimah ini kita mengambil faedah ya bahwasanya beliau di sini menyebutkan usul al-sunnah wal jamaah yang paling penting. Ketika kita ya kembali kepada usul tersebut yang semua ibadah agama kita bangun di atasnya ya yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan paman qala bi kitabi was sunnah paman paman qala bi kitabi was sunnati wal ijma'i huwa min ahli sunnati wal jamaah ya siapa yang berkata berucap dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, was sunnah, dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan kesepakatan ulama maka dia dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini yang kita pahami dari ucapan beliau. Ketika kita berucap dengan kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ikuti jalannya para sahabat. Atau kesepakatan para ulama. Maka mereka lah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Adapun mereka yang menyelisinya maka bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana Imam Barbahari rahimahullah mengatakan dalam sahur sunnah, wa'lam rahimakallah. Ketahuilah. Semoga Allah merahmatimu. Ya. Laisa bi kasrati riwayah wal kutub. Annal ilma laisa bi kasrati riwayati wal kutub. Innamal alim man ittaba ilma wa sunnah. Wa in kana qalilan ilmi wa kutubi. Wa man qala kitabu wa sunnah wa sahibul bid'ah wa in kana katsirin ilmi wal kutub. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Bahwasanya ilmu bukan dengan banyaknya riwayat dan kitab. Sesungguhnya ya orang yang berilmu, seorang ulama, seorang alim, ya orang yang mengikuti ilmu dan sunnah. Walaupun sedikit ilmunya dan kitab-kitabnya. Dan orang yang menyisih Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, maka dia adalah pelaku bid'ah. Ya, walaupun banyak ilmunya dan kitabnya. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Barbahari rahimahullah taala dan diperjelas lagi oleh Asy Soleh al dalam Syarafadul Islam. Beliau mengatakan, Asyallahu taala, man khalafa al Wasunnah, أو الكتاب أو السنة أو إجماع فهذه bid'atun mardudatun. Ya. Apa yang menyelisih Alkitab? Man khalafa kitabu was sunnatu wal ijma'u. Siapa apa yang menyelisih Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW atau kesepakatan para ulama ya atau jalannya para sahabat, maka ini adalah bid'ah yang tertolak. Sehingga para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam mukadimah ini ya menunjukkan usul yang sangat penting yang beliau rahimallahu afiyallahu taala sebutkan kepada kita, jelaskan kepada kita untuk kita senantiasa ya berpegang teguh dengan kitab Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dan jalannya para sahabat atau kesepakatan para ulama sunnah sampai hari kiamat. Kemudian beliau rahimallahu Allah taala melanjutkan fa innallaha subhanahu qad manna ala qalqihi wa qasadil mu'minin minhum bi an bahasa fihim rusuluhum ya karim وأنزل معه وأفضل الكتب وكاتمها المؤيمن عليها والمؤيمن عليها يقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم ويعلمهم الكتاب والحكمة wa in kanu min qablu Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah beri nikmat kepada makhluknya. Terkhusus kaum mukminin di antara mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka ya rasulah rasulahu karim ya mengutus kepada mereka rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan bersama rasul tersebut kutub yang paling utama dari kitab-kitab yang lainnya. Dan penutup dari kitab-kitab tersebut dan ya yang dijadikan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepada orang yang beriman dengan diutusnya kepada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka ya dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang mensucikan mereka dan diajarkan kepada mereka kitab ya Al-Qur'an dan ikhmah hadis-hadis Nabi SAW wa in kanu min qablu mubin walaupun mereka dahulu ya sebelum diutusnya Nabi SAW dalam keadaan sesat. Setelah diutusnya mereka mendapatkan hidayah dengan dibacakan kepada mereka kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan dibacakan kepada mereka hadis-hadis Nabi SAW sehingga mereka mendapatkan hidayah dengan jalan tersebut. Ya. Dan dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan melanjutkan ucapannya ya wal Quran kalamullah ya beliau melanjutkan afwan beliau melanjutkan wa sahih Muslim dalam hadis sahih Muslim Beliau mengatakan, dari sahabat An Iyad Ibn Himar Al-Mujasi anna Rasulullah sallam qala data yaumi fi kutbati ala inna rabbi amarani an uallimakum ma ja'iltum bima allam mimma allamani wa yaumi hadha كل مال نهلتهم عبدا حلال وإني خلقت عبادي انفا كل كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم وأرمت عليهم ما أحللت لهم وأم وأمر و وأمر وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا wa inna Allah nadara ila ahli al-ardi famaqatat um arabahum wa jama'hum illa baqaya min ahli al-kitab wa qala inna ma ba'astuka li abtalika wa abtali'a bika wa ansaltu alayka kitaban la yaksiluhu ma'un takarra'u na'iman wa yak wa yakdana dari sahabat Iyad bin Imar Al-Mujasi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berkata suatu hari di dalam khutbahnya ya maukah aku kabarkan sesungguhnya Robku memerintahkan aku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian ya tidak mengetahuinya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadaku pada hari ini. Ya. Setiap harta yang didapatkan seorang hamba atau yang diberikan kepada seorang hamba itu halal baginya. Dan sesungguhnya saya menciptakan hamba itu dalam keadaan lurus. Semuanya di atas fitrah. Allah menciptakan mereka di atas Islam. Ya. Dan sesungguhnya mereka didatangi, setan mendatangi kepada mereka. Ya. Untuk uh, merendahkan ya. Setan datang kepada mereka untuk mereka berbuat ya, untuk mereka merendahkan agama mereka dan mengharamkan kepada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan dengannya, sultan, Uja Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi ini, ya. Melihat kepada penduduk bumi ini sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dari kalangan Arab mereka atau dari kalangan orang ajam kecuali yang tersisa dari mereka dari kalangan alul kitab. Ya. Ya, yang tersisa mereka dari kalangan alul kitab yang berpegang teguh dengan kebenaran yang tidak mengganti agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama bastuka sesungguhnya saya mengutus engkau sebagai ujian kepadamu dan saya dan saya menguji denganmu. Ya, sedang saya menurunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab. Untuk ya uh, yang tertanam di, dam, di dalam dadamu dan tidak akan hilang Al-Quran itu dan tetap terus sampai berjalannya zaman. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalian membacanya dalam keadaan tidur atau dalam keadaan bangun. Ini yang disebutkan oleh beliau Allah taala tentang hadis ini bahwasanya Al-Qur'an ini ya diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melihat semua penduduk bumi ini ya tidak ada yang tersisa di antara mereka dari kalangan Arabnya dan kalangan ajamnya kecuali dari kalangan alul kitab orang-orang yang diberikan alkitab ya sebelum diutusnya Nabi SAW ini kepada mereka Taurat Injil dan Nabi SAW diutus uh, untuk diuji dan sebagai ujian kepada uh, orang lain ya terhadap dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kita diuji juga apa kita betul jujur mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu Al-Quran. Ya,